Idul Fitri setelah kaum muslimin melaksanakan uh, puasa bulan Ramadan dan Idul Adha setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Dan ini yang semakin menguatkan bahwasanya tidak ada perayaan tahunan dalam Islam kecuali cuma dua ini. Ya, kecuali cuma dua ini karena mengumpulkan ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada perayaan-perayaan yang lainnya. Yaitu dibuka dengan salat, kemudian dilakukan setelah adanya ibadah yang luar biasa yaitu ibadah puasa dan ibadah haji. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ghasyiyah di kumpulan kaum muslimin hari Jumat maupun Idul Fitri dan Idul Adha menunjukkan pentingnya surat ini sehingga layak untuk didengar oleh kumpulan kaum muslimin yang begitu banyak. Dan insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama berusaha mempelajari kandungan dari isi surat ini. Surat Al-Ghashiyah adalah surat Makkiyah bittifaqil ulama. Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi di fase Mekah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan surat-surat Makkiyah, memiliki ciri khusus yaitu surat-surat tersebut biasanya ayatnya pendek-pendek dan biasanya topik yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hari kiamat, dengan hari kebangkitan. Kenapa? Karena surat tersebut diturunkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengingkari hari kiamat. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak mungkin dibangkitkan. Mereka menyangka bahwasanya kalau mereka sudah menjadi tulang belulang, ya, sudah menjadi debu, maka Allah tidak akan bangkitkan mereka. Oleh karenanya, banyak dari topik surat-surat Makkiyah isinya tentang menetap, penetapan adanya hari kebangkitan, adanya hari persidangan. Seperti isi dari surat Al-Ghasyiyah yang isinya adalah ancaman bagi orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Kita bacakan surat tersebut auzubillahi minasyaitonirrajim sambil berusaha mengambil faedah dari surat ini. Surat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya Hal ataka hadithul ghasyiyah? Sudah datangkah kepada engkau berita tentang al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan al-ghasyiyah adalah nama dari neraka jahanam. Kita tahu neraka jahanam memiliki banyak nama, di antaranya jahanam, di antaranya jahim, di antaranya nar, di antaranya hutamah, ya, yang masing-masing nama menunjukkan makna yang sangat dahsyat. Di antara nama-nama neraka jahanam adalah al-ghashiyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa وُجُوهَهُمُ النَّارِ Maka pada hari tersebut wajah-wajah mereka dimakan oleh api neraka. Dan Al-Ghashiyah diambil dari bahasa Arab artinya ghasyayan yang artinya taktiyah, artinya menutupi, meliputi. Artinya orang-orang yang diazab dalam neraka jahanam wajah mereka akan diliputi, diliputi seluruhnya oleh api neraka jahanam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua di kalangan ahli tafsir, Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Yang kita tahu hari kiamat pun memiliki banyak nama seperti Yaumul Hisab, ya, kemudian Yaumul Mahsyar, At-Tammah, As-Sakhah, Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Jaza di antaranya adalah Al-Ghasyiyah yang kata para ulama dinamakan dengan al-ghasyiyah karena ahwal yaumil qiyamah karena kedahsyatan hari kiamat pada hari tersebut meliputi seluruh manusia tidak ada yang lolos dari kedahsyatan hari kiamat hari yang sangat mengerikan oleh karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan faida ja'atit tamatul kubra jika datang malapetaka yang sangat besar atau dikatakan tamah jika malapetaka tersebut meliputi seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Makanya dinamakan dengan al ghashiyah karena kedahsyatan hari kiamat akan meliputi seluruh manusia, tidak ada yang lolos dari kedahsyatan hari kiamat. Sehingga disebut dengan al ghashiyah Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan apa yang terjadi pada hari kiamat. Wujuhu yauma idzin khasyiah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang dalam keadaan tunduk dan terhina. Allah buka dengan kelompok yang masuk dalam neraka jahanam itu orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan yang mengingkari adanya hari kiamat yang menyangka bahwasanya mereka tidak akan dihisap tidak akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala wujuhu yauma idzin khashi'ah wajah-wajah mereka dalam keadaan tunduk dan terhina kata para ulama al jazaa min jinsil amal balasan sesuai dengan amalan seseorang mereka orang-orang kafir tatkala di dunia mereka tidak pernah khusyuk. Mereka tidak pernah menghinakan diri mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah menghinakan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka hanyalah berhura-hura, hidup mereka hanyalah memuaskan hawa nafsu mereka, hidup mereka hanyalah senang-senang. Oleh karenanya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, innahu kana fi ahlihi masrura. Di antara sifat-sifat orang kafir, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dahulu tatkala di dunia, di keluarganya bergembira, senantiasa bergembira, berhura-hura senantiasa bersenang-senang, tidak pernah terbetik dalam hatinya bahwasanya dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah takut, tidak pernah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada hari kiamat orang-orang ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Tatkala mereka di dunia mereka khawatir dan takut kepada hari kebangkitan. Mereka takut disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menundukkan wajah-wajah mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin Allah alaina wa waqana adzabas samum. Mereka berkata kami dahulu di keluarga kami dalam keadaan musyfiqin, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Inilah sifat orang-orang yang beriman, senantiasa mengkhawatirkan adanya hari kiamat sehingga dia senantiasa bersiap sedia untuk menemui hari tersebut sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merendahkan dirinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bersedekah berinfak baca Quran salat malam ya berpuasa berumrah berhaji semuanya karena takut dengan hari persidangan maka tatkala mereka di dunia takut dengan hari kiamat sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan maka pada hari kiamat kelak Allah beri balasan dengan ketenangan ketenangan yang sempurna. Ya, benar-benar mereka bahagia di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yauma idzin khasyiah." Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang tunduk dan terhina, itu wajahnya orang kafir. Amilatun nasibah. Di sini yang dimaksud dengan wajah-wajah adalah ashabul wujuh, pemilik wajah-wajah tersebut. Dan kita tahu terkadang dalam bahasa Arab wajah digunakan untuk mengungkapkan sang pemilik wajah, yaitu manusia itu sendiri. Ya, karena segala sesuatu nampak di wajah, sehingga wajah sering dijadikan sebagai takbir, sebagai pengungkap dari tubuh manusia. Yang masuk neraka bukan cuma wajahnya, tetapi seluruh tubuhnya. Tetapi wajah yang sering diungkapkan untuk mewakili dari tubuh manusia tersebut. Karena seorang tatkala sedih nampak di wajahnya, tatkala seorang bergembira nampak di di wajahnya. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala ah, Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram ya. Uh, gimana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika. Ya, yang, yang yang yang tersisa atau yang kekal adalah wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan bahwasanya ahlul bid'ah tatkala mereka mendatangi ayat ini, membaca ayat ini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan yang tersisa atau yang abadi adalah yang kekal adalah wajah Rabbmu kata mereka maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya wajah. Kata mereka Allah tidak punya tidak punya tidak punya wajah. Dan ini hanyalah majas katanya. Majas wajah maksudnya zat. Kita bilang ini bukan majas dan ini benar-benar Allah memiliki wajah. Dan bahkan, kita katakan dalam bahasa Arab ini merupakan bantahan yang paling telat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya tidaklah suatu benda dimajaskan. Artinya saya tidak mengatakan wajah seseorang dan maksud saya adalah tubuhnya seluruhnya. Saya mengungkapkan dengan wajah untuk mewakili tubuhnya seluruhnya. Majazan Kecuali karena orang ini memang juga punya wajah. Saya ulangi, wajah terkadang maksudnya apa? Zat. Dan contohnya juga seperti tangan. Dibilang tangan panjang maksudnya apa? Maksudnya apa? Suka bersedekah kalau dalam bahasa Arab. Suka bersedekah kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia suka apa? Mencuri. Aliyat terkadang ditakbirkan untuk kekuatan, benar. Dan itu majas. yat, maksudnya apa? Kekuatan. Tetapi kita tidak mungkin menggunakan majas. yat tangan maksudnya kekuatan kecuali kepada benda yang dia punya tangan asli. Sehingga kita bisa menggunakan tangan tersebut sebagai majas dari kekuatannya. Seandainya benda tersebut tidak punya tangan, maka tidak bisa kita menggunakan majas tersebut. Paham atau tidak? Saya rasa tidak paham. Saya ulangi. Kita terkadang mengungkapkan ya, tangan sebagai kekuatan, ini masalah semua sifat. Memang dalam bahasa Arab ada majas, majas bahwasanya tangan artinya apa? Kekuatan. Namun tidak mungkin kita mengungkapkan tangan sebagai kekuatan kecuali kepada makhluk yang benar-benar punya tangan hakiki. Iya atau tidak? Tidak mungkin kita bilang sama apa misalnya meja, kita bilang tangan meja. Meja nggak punya tangan. Ya, adanya kaki meja. Tapi kalau kita mengatakan dia memiliki tangan yang kuat, artinya apa dia? Dia kuat. Atau kita mengatakan dia tangannya panjang, artinya dia suka apa? bersadakah bukan suka mencuri ya. Maka tidaklah kita menggunakan majas ini kecuali kepada zat yang memiliki tangan yang asli. Kita bilang kepada ahlul bidah, taruhlah wajah dalam firman Allah wa wajhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah di sini maksudnya adalah zat, maka kita mengatakan justru ini yang menunjukkan bahwasanya Allah punya wajah yang hakiki. Karena seandainya Allah tidak punya wajah hakiki, maka tidak mungkin digunakan wajah sebagai majas dari zat. Paham atau tidak? Mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan seperti ini, wujuhu yauma idin khasyiah. Tatkala Allah mengatakan wajah-wajah yang tunduk, maksud Allah wajah mereka tunduk dan tubuh mereka juga terhina. Namun Allah tidak menggunakan wajah sebagai wakil dari tubuh karena mereka memang kecuali kepada karena mereka memiliki wajah-wajah yang hakiki. Kemudian kata Allah, amilatun nasibah. Yang mereka itu amilah bekerja nasibah dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan capek. Ada dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir tentang ayat ini. Tafsiran pertama yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, amilatun ay amilatun fid dunya nasibatun fil akhirah. Artinya mereka adalah orang-orang yang beramal, bekerja keras di dunia, tetapi di akhirat sia-sia. Kepayahan yang mereka dapatkan, tidak mendapatkan hasilnya. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi membawakan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala Umar bertemu dengan seorang pendeta yang sudah sangat tua. Pendeta yang sudah sangat tua. Kemudian Umar menangis tatkala melihat pendeta tersebut. Kata Umar, "Amilatun nasibah." Lihat pendeta tua ini dalam kesesatan yang nyata, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pendeta mungkin tidak menikah gara-gara ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia mengharamkan beberapa perkara agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di akhirat nasibah kepayahan, tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar pun menangis melihat orang yang sudah tua ini ternyata dalam kesesatan. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Tatkala menafsirkan ayat ini, kata Ali bin Abi Thalib, "Hum ahlu harura." Mereka adalah orang-orang Khawarij. Yang mereka di dunia benar-benar ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Kalian akan meremehkan, merasa minder jika membandingkan antara salat kalian dengan salat mereka. Wahai para sahabatku, kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah." Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya busur panah dari hewan mangsa yang hewan yang ditembus anak panah. Ya. Artinya apa? Mereka beribadah luar biasa, namun di akhirat masuk neraka jahanam. Tasla naron hamiyah. Mereka masuk dalam neraka jahanam. Ini tafsiran pertama di kalangan ahlu tafsir bahwasanya ayat ini cocok buat ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang capek luar biasa beribadah di dunia, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mereka. Namun mereka melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka akan mendapatkan hasilnya di dunia, di akhirat ternyata mereka di akhirat nasibah tasla naron hamiyah. Mereka kepayahan di akhirat dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua yang dipilih oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya ayat ini amilatun nasibah tasla naron hamiyah berkaitan dengan penghuni neraka jahanam. Ini tafsiran yang lebih kuat. Kenapa? Karena konteks ayat dalam surat Al-Ghasyiyah tentang penghuni neraka jahanam. Sejak awal sejak awal Allah sudah berkata wujuhu yauma idin khasyiah. Pada hari tersebut nampak wajah-wajah yang terhinakan. Wajah yang rendah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihukum di akhirat amilatun. Mereka dibuat kerja keras oleh Allah Subhanahu wa taala nasibah dalam keadaan kepayahan di akhirat kala. Ini adalah hukuman bagi orang-orang yang kafir kepada hari kiamat. Oleh karenanya mereka sejak mau meninggal sudah dibuat payah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawa mereka dengan kasar, kemudian tatkala mereka dimasukkan dalam liang lahat, kemudian mereka disiksa oleh malaikat mukar dan nakir, disiksa oleh para malaikat. Kemudian tatkala mereka dibangkitkan, dibangkitkan dalam keadaan kepayahan di bawah terik matahari dengan jarak satu mil, Berbeda dengan kaum mukminin, mereka akan dinaungi dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka dibangkitkan dalam penuh kepayahan sehingga keringat mereka bercucuran. Kemudian tatkala mereka dibangkitkan di akhirat mereka akan melewati ya, disidang dengan sidang yang sangat mengerikan. Kemudian mereka melewati sirat dalam keadaan sulit. Kemudian mereka disiksa dalam neraka jahanam, dibuat kerjaan-kerjaan yang merepotkan mereka. Di antaranya mereka akan diikat dengan rantai-rantai, ditarik oleh para malaikat, disuruh naik gunung yang tinggi, disebutkan dalam sebagian riwayat oleh ahli tafsir, penduduk neraka jahanam amilatun, mereka bekerja keras, mereka disuruh naik apa namanya gunung yang tinggi, gunung yang sangat licin, sementara tatkala mereka hendak menempelkan tangan mereka, tangan mereka kemudian melepuh, meleleh sehingga mereka terjatuh. Kemudian mereka disuruh naik lagi dan demikian kerjaan mereka. Amilatun nasibah. Dalam keadaan payah, dalam keadaan lelah, capek dan bekerja keras yaitu dihukum dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, disuruh memikul rantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasla naron hamiyah. Kemudian mereka masuk dalam neraka atau api yang sangat panas ya. Kita tahu api neraka jahanam sangatlah panas disebutkan dalam riwayat dipanaskan seribu tahun kemudian dipanaskan lagi seribu tahun kemudian dipanaskan lagi sampai bahwasanya api neraka jahanam berwarna hitam karena saking Saking panasnya. Kata Allah tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Dan mereka juga diberi makan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka jahanam, mereka merasa haus dan mereka merasa lapar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyebutkan, kenapa mereka kehausan? Kenapa mereka kelaparan? Karena mereka telah berdiri di padang mahsyar fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Pada hari di mana satu hari seperti 50 ribu tahun. Mereka berdiri dalam keadaan panas, matahari dengan jarak satu mil, keringat mereka bercucuran, ya. Sehingga mereka dalam masa penungguan tersebut dalam keadaan sangat lapar dan sangat haus. Sehingga tatkala mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka juga merasakan panasnya api neraka jahanam sehingga kehausan menyerang diri mereka. Sangat haus. Dan mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi sasyarab. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka minta tolong agar diberi air minum bagi mereka. Air minum yang didatangkan bagi mereka air minum yang sangat panas sebagaimana besi atau logam yang dileburkan karena panas, saking panasnya sebelum mereka memasukkan dalam perut mereka wajah mereka sudah meleleh terpanggang dengan uapnya air panas tersebut namun mereka harus minum karena mereka sangat kehausan akhirnya meskipun air yang sangat panas tersebut karena kehausan yang menyerang kerongkongan mereka maka mereka terpaksa minum air yang sangat panas tersebut yang sebelum masuk dalam kerongkongan mereka sudah membakar wajah mereka dan tatkala air tersebut masuk dalam perut mereka, kata Allah, am'a'ahum. Maka kemudian air tersebut akan mencabik-cabik usus-usus mereka. Namun mereka harus minum. Mereka harus minum karena kehausan yang amat sangat. Ibarat seperti seorang yang terkena penyakit dan dia merasa sakit yang luar biasa dan dia harus diamputasi. Dan dia memilih diamputasi meskipun dia tuh amputasi tersebut juga sakit, tetapi dia harus diamputasi seperti itu kira-kira. Artinya dia merasa kehausan dan dia tahu air ini akan binasakan dia tapi dia harus minum juga. Ini minuman mereka. Bagaimana dengan makanan mereka kata Allah Subhanahu wa taala? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Dhari' juga ada dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir. Tafsiran pertama menyatakan bahwasanya dhari' diambil dari bahasa Arab artinya yatadarra, dari yatadarru, dari tadarru Artinya benar-benar ya merendah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka memakan makanan tersebut, maka dia merasakan mereka merasakan kesakitan yang amat parah sehingga mereka raun minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta agar dimatikan. Mereka minta agar apa dimatikan. Begitu makan makanan yang begitu memayahkan diri mereka, menyakitkan tubuh mereka, makanan dimasuk, dimasukkan dalam perut mereka malah menyakitkan diri mereka sehingga mereka minta untuk dimatikan. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Kata mereka wahai Malik mintalah kepada Allah agar mematikan kami. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha Kadzalika najzi kulla kafur. Adapun orang-orang penghuni neraka jahanam, maka mereka tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innakum makithun. Kalian akan tetap tinggal dalam neraka jahanam. La yuqdha alaihim fayamutu. Mereka tidak akan dimatikan. Wa la yukhaffafu anhum min adzabiha dan tidak akan dikurangi azab mereka. Karena kesakitan yang amat parah yang mereka rasakan akibat makanan tersebut, mereka minta diringankan azabnya. Yukhaffif anna yawman al adzab Ya. Udu'u rabbakum, berdoalah kepada mintalah kepada Rabb kalian agar mengurangi siksaan yang kami rasakan meskipun satu hari saja. Akan tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni neraka Jahannam dengan ayat ya sebagaimana penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam. Allah mengatakan, "Fadzuku falan nazidakum illa azaba." Silakan kalian rasakan ya siksaan neraka jahanam dan kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab. Mereka minta mati enggak dimatikan oleh Allah. Mereka minta keringanan tidak diberi keringanan oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Falan nazidakum illa azab." Kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab. Artinya apa? Ada kemungkinan azab mereka ditambah dengan berbagai macam model azab yang lain karena tidak ada tambahan. Setiap hari yang ada tambahan adalah model azab yang lain. Atau azabnya akan ditinggikan kualitasnya. Semakin parah, semakin ngeri azabnya. Tidak ada tambahan bagi mereka kecuali azab. Ini ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam. Mereka minta mati, mereka minta dikurangi, ternyata diberi tambahan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama di karangan ahli tafsir, artinya mereka makan makanan yang buat mereka kesakitan dan yatadarraun kepada Allah minta agar dimatikan. Tafsiran yang kedua yang merupakan tafsiran mayoritas ahli tafsir baik Ibnu Katsir maupun Al-Qurtubi dan yang lainnya, dhari' adalah sejenis tumbuhan yang ma'rufah yang diketahui oleh orang-orang Hijaz, yaitu tumbuh semacam tumbuh-tumbuhan yang berduri yang disebut dengan shibrik. Shibrik kalau dia lagi dalam keadaan basah, dalam keadaan kering namanya dhari'. Tumbuhan ini ya, dijauhi oleh hewan-hewan, Gak ada yang memakan tumbuhan ini. Tumbuhan ini berduri, kemudian mengandung racun. Kalau dimakan oleh hewan, maka hewan tersebut akan menjadi kurus dan kesakitan. Oleh karenanya hewan ini jangankan dimakan oleh manusia, hewan pun tidak mau. Hewan pun menjauhi tumbuhan yang berduri ini. Tumbuhan ini di akhirat kelak akan menjadi makanan bagi penghuni neraka jahanam. Namun perlu kita ketahui, sebagaimana kaidah yang kita ketahui bahwasanya tidak ada yang sama antara dunia dengan akhirat kecuali hanya sekedar nama. Di surga di dunia ada wanita, di surga ada wanita, tapi wanita dunia tidak sama dengan wanita surga. Di dunia ada anggur, ada apel, di akhirat ada anggur, namun tidak sama antara anggur dunia dengan anggur akhirat. Demikian juga, dhari buah yang berduri ini, yang beracun ini di dunia tidak sama dengan dhari yang ada di akhirat, yang ada di neraka jahanam. Hanya sekedar penamaan tapi hakikatnya jauh berbeda. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari dhari'a. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain, ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'amun illa min ghislin." Dalam ayat yang lain kata Allah tidak ada makanan bagi mereka kecuali gislin. Dalam ayat ini Allah mengatakan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya makanan mereka adalah zakum, tu'amul athim. Allah sebutkan tiga model makanan yang yang di, akan dimakan oleh penghuni neraka jahanam. Bagaimana menjamak antara tiga model makanan ini? Yang masing-masing ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum Tidak ada makan bagi mereka kecuali dhari'. Ternyata dalam ayat yang lain kata Allah tidak ada makan bagi mereka kecuali gislin. Adapun zakum dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau anna qatratan az zakum qatarat ala ahli al-ard la fasadat la afsadat alaihi ma'aishahum." Fakaifa biman laisa yakunu ta'amuhu ghairahu. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ada setetes dari zakum menetesi, tertetes di atas muka bumi ini, maka tetesan ini akan merusak kehidupan seluruh penduduk muka bumi. Bagaimana dengan orang yang tidak memakan kecuali zakum, yaitu penghuni neraka jahanam. Waktu Nabi SAW menyebutkan ayat-ayat tentang zakum, maka Abu Jahal sombong. Dia mengatakan itu Muhammad menakut-nakuti kita dengan zakum. Kita akan makan zakum rame-rame. Kita akan makan apa? Zakum. Dia sombong. Dia tidak tahu bahwasanya zakum sangat mengerikan. Kita bisa bayangkan kalau kita hidup di suatu rumah, kemudian ada seekor tikus kecil, kemudian mati jadi bangkai. Kita nggak tahu di mana bangkainya. Kita nggak bisa tidur, nggak bisa makan, karena bau busuk yang meliputi rumah kita. Mau tidur nggak enak, mau makan nggak enak, bau yang nggak hilang-hilang. Bagaimana dengan zakum? Yang setetes aja kalau jatuh di atas muka bumi, maka seluruh penghuni dunia, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, tidak bisa tentram hidup mereka. Kenapa? Baunya sangat busuk. Bagaimana kalau itu dimakan oleh oleh seseorang? Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Fakaifa biman saya kuno ta'amuhu ghairahu?" Bagaimana dengan orang yang tidak punya makanan kecuali zakum? Bagaimana dia makan, makan bau yang sangat busuk tersebut? Dari sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berusaha menjamakkan ayat-ayat ini. Karena dalam ayat disebutkan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari. Dalam ayat yang lain tidak ada makanan bagi mereka kecuali gislin. Gislin adalah cairan yang keluar dari ahlun nar. Apakah dari nanah mereka, dari borok mereka, dari kemaluan mereka, ya, dari kotoran mereka ini kotoran-kotoran yang keluar itu namanya gislin itu dimakankan kepada penghuni neraka jahanam makanan mereka. Sebagian ulama menjamakkan bahwasanya sebagaimana di surga ada darajat, ada tingkatan-tingkatan, demikian juga di neraka jahanam ada ting ada darokat, ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan neraka jahanam yang penghuninya tidak dikasih makan kecuali dore. Itu aja makanan tiap hari. Buah yang berduri. Ada tingkatan dari neraka jahanam, penghuninya tidak diberi makan kecuali gislin. Isinya nanah, borok, darah, ya kotoran yang keluar dari kemaluan penghuni neraka jahanam, itu aja makanan mereka. Dan ada dari penghuni neraka jahanam, dari tingkatan neraka jahanam yang makanan mereka cumalah zakum. Ini cara penjamaan yang pertama. Ada penjamaan yang kedua yang menyatakan setiap penghuni neraka jahanam akan makan tiga makanan ini. Tetapi waktunya berbeda-beda. Ya. Mungkin makan pagi, hanya apa? Hanya dori. Makan siang apa? Gislin. Terus terakhir makan apa? Makan apa terakhir? Makan malam atau makan sore? Di, di akhirat nggak ada malam. Di akhirat nggak ada malam. Jadi ini sekedar artinya ada waktu-waktu tertentu mereka hanya makan tidak ada makan kecuali apa? dorib. Ada waktu tertentu tidak ada makanan yang disediakan bagi mereka kecuali apa? Gislin. Dan ada waktu tertentu tidak ada makanan yang disediakan bagi mereka kecuali apa? Zakum. Waliyazubillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "La yusminu wa la yugni min Dan makanan tersebut tidak akan mengemukkan badan mereka dan tidak akan juga menghilangkan rasa lapar, tapi semakin menjadikan mereka menderita. Air minum yang mereka minum akan merobek-robek usus-usus mereka. Bayangkan duri kita masukkan dalam perut kita, maka duri tersebut akan mencabik-cabik usus-ususnya ya. Oleh karenanya tidak ada yang mereka makan kecuali semakin menyiksa mereka dan mereka tahu bahwasanya benda-benda tersebut akan menyiksa tapi mereka harus makan karena kelaparan yang mereka rasakan. Ya. Lilitan usus yang mereka rasakan sangat parah sehingga mereka harus makan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis manusia kedua jenis kelompok manusia yang masuk surga. Setelah Allah menyebutkan tentang jenis kelompok manusia yang masuk neraka jahanam. Allah berfirman, "Wujuhu yauma idzin na'imah." Maka pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri. Sebagian ahli tafsir mengatakan naimah diambil dari ada kemungkinan diambil dari nu'umah dari yan omu na'umu yan omu yang artinya lembut wajah mereka lembut halus ya yang merupakan tanda kebahagiaan mereka ada yang mengatakan naimah diambil dari kenikmatan, artinya nampak kenikmatan di wajah mereka, berseri-seri. Kita bisa membedakan antara orang yang wajahnya lagi berseri-seri dengan wajah orang yang lagi lagi sedih ya. Ini wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Bahwasanya di dunia mereka senantiasa bersusah payah, beramal soleh, merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat kelak tidak ada ke, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Yang ada cuma wajah yang berseri-seri. Oleh karenanya luar biasa Ketika Allah berfirman, "Alal araiki yanzurun." Di antara ahli tafsir menyatakan, ya, "Innal abrara lafi na'im." Sungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, lafi na'im. Dalam kenikmatan, yaitu di surga kelak. "Alal araiki yanzurun." Mereka bergembira memandang dan mereka berada di atas dipan-dipan mereka. Apa yang mereka lihat? Yang turun kata para ulama di sini maf'ul bihnya tidak disebutkan. Sehingga mencakup segala keumuman yang menyenangkan mereka. Di antara hal yang mereka membuat mereka senang, bergembira wajah mereka bersenang-senang, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa yang buat mereka berseri-seri. Di antaranya mereka melihat berbagai macam kenikmatan yang mereka dihidangkan bagi mereka di surga. Ada apel, ada anggur, ada bidadari dengan jumlah yang banyak, berbagai macam model. Gimana tidak bergembira? Ya. Di antara kegembiraan ala sururin mutakabilin. Mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka. Eh kamu juga masuk surga ya? Masya Allah. Kamu juga punya bidadari. <laughs> Artinya gimana? Antum antum antum punya teman lama, kemudian antum tidak ketemu, gembira atau tidak? Antum punya teman nggak ketemu lama, tahu-tahu ketemunya di pengajian, gembira atau tidak? Belum kalau ketemunya di surga, bagaimana tidak bergembira? Ini yang buat mereka wajah mereka apa? berseri-seri. Di antara yang buat mereka bergembira, mereka melihat bagaimana penghuni neraka jahanam diazab sehingga mereka semakin bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah selamatkan kami dari azab yang pedih. Ini perkara-perkara yang buat mereka bergembira. Belum tatkala mereka merasakan kenikmatan tersebut, bagaimana tidak bergembira? Belum bagaimana tatkala mereka memeluk bidadari, bagaimana tidak bergembira? Belum bagaimana kalau mereka mencicipi khomer-khomer yang ada di akhirat, bagaimana mereka tidak bergembira? Oleh karenanya wujuhu yauma idin naimah. Pada hari tersebut wajah mereka berseri-seri, tidak ada kekhawatiran sama sekali, tidak ada kesedihan sama sekali. Kata Allah, "Lisa'yiha radiyah." Mereka puas, senang dengan usaha mereka. Selama ini mereka berusaha dengan penuh kecapean di dunia. Oleh kerana Imam Ahmad mengatakan tidak ada istirahat kecuali kalau kakimu injak surga baru istirahat. Sebelum kaki kita menginjak surga nggak ada istirahat. Harus beribadah, harus beribadah, entah sholat, entah baca Quran, entah sedekah, lawan hawa nafsu. Ya. Tidak ada istirahat kecuali kalau sudah sampai di surga. Di sa'iha radiyah, mereka ridho dengan apa yang telah amal soleh yang telah mereka, mereka lakukan, Allah nampakkan ganjaran-ganjaran dan pahala-pahala yang Allah hidangkan di akhirat kelak. Fi jannatin aliyah, mereka berada di atas surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, dan engkau tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna atau mereka tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna perkataan yang sia-sia di akhirat nggak ada di surga nggak ada kalau kita di dunia sering kita mendengar orang ngomongnya nggak enak sering kita mendengar cacian kita sering mendengar makian kita sering mendengar penghinaan perendahan Terkadang sama teman kita, ngomong teman kita membuat hati kita sakit, perkataannya nyelekit, perkataannya pedis. Ini di surga nggak ada. Seluruh perkataan menyenangkan. Seluruh perkataan menggembirakan bertemu dengan saudaranya di surga, perkataannya semuanya indah, semuanya menyenangkan. Ini menambah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Fiha ainun jariyah dan di surga ada mata air yang mengalir. Tentunya mata air di surga tidak sama dengan mata air di dunia. Kata Allah, fiha sururum marfu'ah. Di surga tersebut terdapat tahta-tahta atau singgah sana-singgah sana atau dipan-dipan yang diangkat tinggi. Ada dipan-dipan yang tinggi. Ada singgah sana singgah sana yang tinggi. Wa akwabum mawdu'ah dan ada uh, apa bahasa Indonesia-nya? Gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Jadi orang kalau di surga ikhwan, kalau antum masuk surga, antum tidak akan perlu kelelahan untuk mendapatkan kenikmatan. Berbeda dengan di dunia. Di dunia kenikmatan apa saja kita butuh usaha. Harus mungkin berdiri ngambil makanan, harus apa namanya? Ciduk makanan, ya. mau apa saja usaha. Ya. Mau dapat kenikmatan apa saja? Usaha. Mau punya mobil harus susah. Mau punya istri apalagi harus setengah mampusnya. Apalagi mau kawin dua lebih gila lagi. <laughs> Artinya semuanya susah, nggak ada yang gampang, nggak ada yang nggak ada yang tersedia. Beda dengan di surga. Wa mau tuh antum nggak usah jalan 2 meter untuk ngambil gelas, gelasnya sudah ada langsung datang sini depan antum. Apa yang terbetik di hati antum langsung muncul depan mata. Makanya Allah mengatakan ya tufu alaihim gilmanun mukhalladun. Bahwasanya Eh, apa di, di, di, di ber, ber, berjalan di sekitar mereka apa? Gilman. Yaitu pembantu-pembantu yang siap menghidangkan apa yang antum inginkan. Wa akwabum doa Gimana, Ustaz? Hah? Dayang-dayang ya. Terserah mau dayang-dayang mau apa. <laughs> Intinya ada yang menyediakan wa mau doa. Ya, jadi tidak perlu antum repot-repot. Makanya saya sering mengatakan di antara perbedaan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan surga, kenikmatan surga diperoleh tanpa ada rasa kepayahan sama sekali. Allah mengatakan kutufu hadaniyah. Tangkai-tangkai pohon tersebut rendah, jadi kita nggak perlu manjat pohon kalau ingin makan durian di sana. Duriannya langsung datang. Nggak ada namanya durian jatuh di surga, nggak ada. Nggak perlu manjat, semuanya kutufu hadaniyah. Semuanya tersedia dengan mudah. Kenikmatan akhirat diraih tanpa ada kepayahan sama sekali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa namariku masfufa." Namarik dari numruk, numruk artinya bisa ada. wasaid, yaitu bantal-bantal yang untuk digunakan bersandar. Allah mengatakan masfufa. Bantal-bantal tersebut tersusun rapi, bersaf-saf. Ya ikhwan, jadi kenikmatan di surga bukan sekedar indah, bukan sekedar nikmat, tapi dia tersusun rapi. Tidak seperti kita masuk rumah mungkin amburadul berantakan, Ya, ada benda-benda indah tapi berantakan di surga enggak teratur rapi, luar biasa. Bahkan kata Allah, "Wanamariku masfufah." Bahkan bantal-bantalnya tersusun, tidak amburadul, jika jadi enak dipandang. Enak dipandang, pemandangan sangat indah yang ada di surga. Kata Allah, "Wa yuma mabthusah" dan permadani-permadani yang terhampar. Di mana seorang penghuni surga ingin duduk, maka di situ langsung terhampar permadani. Setelah Allah menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam dengan azab yang dia rasakan, yang mereka rasakan. Kemudian Allah menyebutkan tentang penghuni surga dengan kenikmatan yang mereka sebutkan. Dan ini adalah tarekatul Quran, cara Al-Quran menyebutkan ahlun nar dan kemudian Allah menyebutkan ahlul jannah. Menyebutkan inzar, peringatan dan Allah menyebutkan juga bisyarah. Dan demikianlah seorang dai tatkala berdakwah mengumpulkan antara memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Jangan sampai seorang dai isinya cuma mentahdir aja kerjanya. Memberi hati-hati bid'ah syirik, bid'ah syirik, bid'ah syirik, enggak ada pembahasan lain. Kapan bahas bidadari? Tapi menggabungkan antara keduanya karena orang rasa takut jangan dibuat takut terus, dibuat rindu dengan apa? surga. Sehingga dia di antara khauf dan raja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka orang-orang Arab terdahulu ya yang diturunkan ayat-ayat ini untuk merenungkan tentang keagungan Allah dalam ciptaan-ciptaannya. Allah mengatakan, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at? Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana gunung dipancangkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi dibentangkan? Ini Allah mengajak mereka untuk merenungkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan keagungan penciptanya. Yang pertama kali Allah ajak adalah memikirkan tentang penciptaan onta. Oleh karena itu, tatkala Syuraih Al-Qadhi membaca ayat ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Maka dia mengatakan, "Ukhruj bina nanzur ilal ibil kaifa khuliqat." Ayo kita keluar kita lihat onta, bagaimana onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara menjalankan perintah Allah, merenungkan tentang keajaiban dari makhluk onta ini. Kalau kita sekarang susah lihat onta ya. Lihat kambing atau lihat apa, onta nggak ada di sini. Ya. Tapi kalau kita di Arab kita bisa datang lihat onta, bisa lihat langsung, ya, bisa naik ontanya. Dan onta adalah hewan yang menakjubkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan beberapa keajaiban onta atau keunikan dari hewan onda ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, onta digelari dengan safinatus sahra, yaitu kapal padang pasir. Kenapa dia berjalan dengan begitu mudahnya menembus padang pasir seakan-akan kapal yang berlayar berlabuh di lautan. Unta hewan yang hebat bisa mengantarkan penunggangnya melintas negara dari Hijaz ke Yaman, dari Hijaz ke Syam, ke Damaskus, ke Syria, dengan onta tersebut. Hewan yang sangat luar biasa. Dan hewan <clears throat> tersebut di antaranya mudah untuk ditunggangi. Hewan tersebut mudah untuk ditunggangi. Saya tidak tahu ada hewan seperti onta. Onta hewannya tinggi. Tetapi kalau seorang ingin menungganginya maka dia duduk dulu supaya untuk apa di dinaiki. Baru kemudian dia berdiri. Kalau kuda enggak, antum harus loncat. Kuda antum harus loncat, himar antum harus apa? Loncat. Onta enggak. Dia badannya gede, wajahnya menakutkan, badannya keras kalau tendang orang bisa mati, tapi dia mau tunduk untuk kita apa? Naiki. Dia bisa duduk untuk kita naiki. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan kenapa setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga fi jannatin aliyah di surga yang tinggi fiha sururum marfuah dalam surga tersebut ada singgasana-singgasana yang ditinggikan Kenapa setelah itu Allah sebutkan tentang onta? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bisa jadi seorang Arab tatkala membaca ayat ini dalam surga ada dipan-dipan yang ditinggikan. Gimana naiknya? Dia bingung gimana naiknya. Oleh karena supaya menghilangkan ilbas ini, kerancuan ini, Allah menyebutkan tentang onta. Ya kalau kita sekarang disebutkan kita nggak heran, kita bilang bisa bikin Allah bisa bikin eskalator sangat mudah. Allah bisa bikin lift di surga kalau Allah berkehendak ya Allah menerbangkan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Arab dahulu 1400 tahun yang lalu mungkin bingung. Maka Allah sebutkan tentang onta. Lihatlah onta. Onta yang tinggi kalau mau dinaiki dia duduk dulu. Maka demikian pula singgah sana singgah sana yang tinggi tersebut. Mungkin tinggi tapi kalau mau diduduki dia tinggal turun dulu baru kita naik dia naik lagi ke atas. Sama seperti apa? Onta. Dan ini satu-satunya hewan yang seperti itu. Enggak ada hewan seperti apa? Seperti onta. Kemudian di antara keajaiban onta. Ya. Tadi saya katakan bagaimana onta tubuhnya kuat tapi dia tunduk kepada manusia. Ada se sebagian hewan yang seperti ini, yang kelihatannya sangar tapi apa? Baik kepada manusia. Ya. Kucing saja, saya kadang memikirkan tentang kucing. Kucing itu subhanallah, dia bukan macan kecil. Kalau dia macan, macan kecil dia mungkin sangar, tapi dia kucing. Dia apa nama? Mudah, lembut sama manusia. Ya. Tidak seperti macan. Seandainya, seandainya kucing itu buas seperti macan, wah ngeri kucing. Tapi Allah menjadikan kucing itu apa? Lembut. Padahal bentuknya apa namanya taring-taringnya, kemudian cakarnya mirip dengan dengan macan. Tetapi dia subhanallah lembut dengan dengan manusia. Demikian juga onta. Meskipun kelihatannya keras, kemudian tebal, kemudian gempal, tetapi dia tunduk kepada manusia. Di antara keajaiban onta, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah, satu-satunya hewan yang mengumpulkan tiga fungsi, yaitu susunya diminum, yang kedua makanannya, dagingnya dimakan, dan yang ketiga sebagai alat pengangkutan. Tidak ada hewan yang mengumpulkan tiga fungsi ini kecuali onta. Antum lihat sapi, sapi benar, sapi susunya diminum, dagingnya dimakan, tapi dia bukan alat angkutan, dia tidak ditunggangi, apalagi disuruh mikul apa barang-barang. Sapi nggak pernah demikian. Kuda pun demikian. Kuda susunya diminum, tapi tidak semua orang minum susu kuda. Apalagi saya sering dengar susu kuda liar ya. Susu kuda liar. Gimana tangkapnya kuda liar tersebut? <laughs> Berarti susu kuda liar yang sudah dijinakkan. Ya. Susu kuda liar kok susunya bisa ditangkap? <laughs> Atau susu kuda liar yang dulu kakeknya liar, sekarang dia sudah enggak. <laughs> Ya apa yang siapa yang suka makan daging kuda? Ya, orang jarang suka makan daging kuda. Memang dia ditunggangi, tapi dia tidak disuruh mikul barang-barang. Kuda tidak pernah dikenal sebagai hewan yang mikul apa? Barang-barang. Onta enggak. Onta ditunggangi dan bisa mengangkat ratusan kilogram di atas pundaknya. Oleh karena tidak ada hewan yang mengumpulkan tiga fungsi ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kecuali onta. Susunya diminum, dagingnya dimakan dan bisa digunakan untuk mikul eh, barang-barang uh, barang -barang yang berat. Kemudian di antara keajaiban onta, Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta dengan bulu yang tebal. Sehingga tatkala dia masuk di tengah padang pasir yang sangat panas, dia tidak kepanasan karena bulunya tebal. Dan kalau tatkala tiba di malam hari musim dingin, dingin sekali di malam hari, dia pun tidak kedinginan. Kenapa bulunya? Bulunya tebal. Kemudian di antara keajaiban onta, dia punya punuk. Punuk onta itu bisa membawa makanan sekitar 40 kg dari e, semacam cairan minyak yang bisa digunakan untuk nutrisi onta tersebut. Kemudian dia punya persedia cadangan minuman. Disebutkan onta kalau sudah sekali minum, sekali dapat sumber air, sekali sedot dia bisa minum 100 liter lebihnya. Antum sekali sedot tidak bisa antum. Onta sekali jugluk guluk guluk guluk guluk bisa 100 liter masuk dalam tubuhnya. Cepat dia minum. Sehingga onta kalau dibiarkan 8 hari berturut-turut tidak makan dan tidak minum dia kuat. Bahkan ada yang mengatakan dua minggu jalan tanpa makan dan tanpa minum, dia, dia kuat. Kenapa? Ada sisa, ada persediaan makanannya dan ada persediaan minumannya. Kemudian di antara kehebatan onta, onta dibuat kuku-kukunya kokoh. Sehingga tatkala dia jalan di padang pasir, meskipun pasir yang tebal-tebal, dia tidak pernah apa namanya tergaek, tidak pernah apa namanya macet, nggak pernah macet di jalan. Beda kalau mobil, mobil baru masuk padang pasir, muter-muter banyak nggak bisa jalan. Onta enggak, dia bisa jalan, dia bisa jalan lagi, ceklek. Ceklek artinya apa? Kalau kuda kalau sapi mungkin keprosot ya, kalau unta tidak ya. Makanya kukunya dimodifikasi oleh Allah sehingga apa? Bisa jalan terus meskipun dia mikul ratusan kilo di atas pundaknya. Oleh karena tatkala ada seorang sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ada kambing yang hilang dia temukan di jalan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hialaka auli akhika auli Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kambing itu milikmu, boleh kau ambil atau kalau kau tidak ambil wali akhika akan diambil oleh orang lain saudaramu kalau kau dan saudaramu tidak ambil lidzib maka akan dimakan oleh serigala artinya boleh ngambil kambing yang apa hilang untuk di, diselamatkan tetapi kalau onta kemudian dia mengatakannya Rasulullah bagaimana saya kalau ketemu onta yang hilang kata Nabi malaka walaha apa urusanmu dengan onta tersebut alaiha uha ya uha. bahwa onta tersebut dia punya kuku dia punya kaki dan dia punya cadangan makanan Biarin dia pergi sampai ketemu dengan tuannya. Tidak usah aku ambil onta, selamatkan onta. Beda kalau kambing. Kalau onta, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan onta yaitu onta memiliki kelopak mata yang tembus pandang. Sehingga tatkala dia berjalan di tengah padang pasir kemudian ada badai debu, dia masih bisa melihat meskipun merem. Kalau antum nggak bisa, <laughs> buka sedikit masukkan apa? Debu. On oh, tadi bisa nutup mata sambil apa? Jalan. Kemudian di antara kehebatan onta, kakinya tinggi. Kakinya apa? Tinggi dari badannya. Kata ahli onta, para ulama onta, <laughs> bahwasanya kaki tinggi tersebut fungsinya apa? Supaya dia kalau kakinya pendek nanti badannya perutnya kepanasan karena dari uapan panas e, padang pasir. Sehingga dibuat jarak yang khusus sehingga tidak kepanasan perutnya dan dia terus bisa melanjutkan apa? perjalanan. Kemudian di antara kehebatan onta, ciptaan onta, onta sejak lahir memiliki di bagian sebagian tubuhnya kulit-kulit yang tebal. Seperti di kakinya, di lututnya, di bagian apa namanya betisnya. Kenapa? Supaya kalau dia duduk di pasir dia tidak kepanasan. Kenapa? Kulitnya tebal. Dan ini bukan hasil latihan. Bukan seperti manusia dia kulit mungkin kulit kepalanya tipis kemudian dia push up tiap hari mukul ninju-ninju akhirnya jadi gempal enggak unta sejak awal sudah gempal sejak lahir sudah kulitnya apa gempal Allah sediakan menciptakan bentuk dia seperti itu sehingga kalau dia lagi duduk di padang pasir dia tidak kepanasan kemudian di antara kehebatan onta, onta dibuat oleh Allah lehernya tinggi lehernya apa panjang ya. Kenapa bisa demikian? Karena leher panjang ini bukan sia-sia dibuat demikian, tapi ada fungsinya kata ulama onta bahwasanya fungsi dari leher yang panjang tersebut sebagai dongkrak. Bagaimana onta sekarang dia duduk, waktu duduk ditaruh barang 100 kilo, 200 kilo. Bagaimana cara dia bangun? Kepalanya dongkrak dulu, baru kemudian badannya naik. Seandainya kuda antum taruh barang gitu nggak bisa goyang dia. <laughs> kuda sudah prek sudah nggak bisa, gimana ngangkatnya nggak bisa. Onta nggak, kepalanya dulu atas nyek. Ah. sudah jadi dongkraknya baru kemudian badannya naik. Itu fungsi kenapa lehernya unta apa? Panjang. Kemudian <clears throat> di antara ke kelebihan onta, antum bisa lihat mulutnya. Mulutnya dibuat seperti segi empat. Saya nggak tahu antum lihat kalau dia lagi makan seperti apa. Sehingga duri pun bisa dia makan. Duri pun dia bisa makan. Karena mulutnya dibuat nggak tahu bagaimana modelnya sehingga apa bisa ngunyah benda-benda yang yang keras. Bahkan disebutkan oleh ulama onta, onta bisa minum air laut. Kalau kuda sulit minum air laut, mampus. Onta terkadang dia bisa minum air laut, kemudian dia suling dengan ginjalnya. Jadi ginjalnya spesial bisa mengolah apa? Air laut. Kalau nggak ada air tawar, dia bisa minum air laut. Kemudian di antara kelebihan onta, <laughs> antum nggak punya kelebihan. <laughs> banyak antum kelebihan antum banyak, tapi onta juga punya kelebihan. Di antaranya susunya apa namanya susunya dan air seninya obat. Dalam hadis yang masyur antum semua sudah tahu kisah Uraniin tat ijtaul Madinah tatkala datang kota Madinah kemudian terkena penyakit demam maka Nabi SAW alaihi wasallam an yashrabu min albaniha wa abwaliha Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk minum susu onta dan minum apa? Kencing? Kencing onta. Ternyata kencingnya sudah diperiksa, air seni onta ternyata steril. Tidak mengandung apa? Bakteri-bakteri. Kalau kencing kita banyak bakterinya. <laughs> kencing onta bakterinya tidak ada. Sehingga bisa dibuat untuk jadi apa? Obat. Bahkan disebutkan Ya, saya baca-baca tentang kencing, khasiat kencing onta bisa menyembuhkan penyakit apa orang yang ketombean bisa pakai kencing apa? Kencing onta. Kemudian kalau para wanita suka menggunakan kencing onta di rambut mereka sehingga rambut mereka menjadi agak pirang, jadi indah. Oleh karenanya istri-istri antum kalau pingin rambutnya pirang pakai kencing onta. Manjur insya Allah. Ya. Ini diantara kelebihan. Namun bagaimana cara minum kencing onta? Maka ini bervariasi ya. Saya baca beberapa Eh, pendapat istihadat para dokter tentang cara minum kencing onta, mereka punya aturan-aturan tertentu. Ada yang mengatakan minum air susu onta dulu beberapa waktu, kemudian baru beranjak kepada minum air kencing onta. Ada yang mengatakan dicampur ya. Dulu saya mengira kita ngambil setengah liter air kencing onta kemudian minum gelap-gelap gitu enggak. Ternyata mereka mengatakan kita mengambil segelas air susu, susu onta kemudian kita campur dengan misalnya tiga sendok kencing apa? Onta baru di, diminum. Masing-masing punya cara-cara tersendiri. Yang jelas kencing onta adalah obat. Kalau tidak percaya minum ya. <clears throat> Kemudian di antara kelebihan onta daya daya ingatnya yang sangat kuat. Saya pernah pergi ke e, peternakan onta. Kemudian saya bertanya tentang milik onta bagaimana? Katanya daya ingat onta sangat kuat. Katanya dia bilang iya benar. Kami pernah kehilangan seekor onta. Saya lupa dia sebut di Taif atau di di Taif atau di Tabuk. Saya lupa. Saya ingat saya di Tabuk. Allah alam antara Taif dengan Tabuk. Kalau Tabuk sekitar 750 km, kalau Taif sekitar 500 600 km. 550 km. Kami kehilangan onta tersebut, dia balik lagi ke kota Madinah. Bayangkan. Kandangnya di mana? Di kota Madinah. Hilangnya di Taif 500 km, dia bisa balik ke mana? Kalau Indonesia mungkin bingung. <laughs> dia entah lewat mana. Onta kan tidak bisa baca. Mana pelakat Surabaya, Jakarta, kemana. Tapi dia bisa balik lagi apakah dengan melihat bintang Allah alam bisawab. Yang jelas dia punya insting sehingga dia bisa kembali kemana? Ke tempat kampungnya. Subhanallah. Ya. Tanpa pakai GPRS, jalan bisa. Kemudian ikhwani fillah azanillahu Di antara sifat onta yang spesial adalah onta sangat pencemburu. Di sini saya pertanyakan langsung kepada seorang Indonesia yang kerja sebagai pengurus onta. Dia bilang, Ustaz, onta sangat mencemburu. Jadi kalau onta ekor jantan punya istri misalnya sepuluh atau sebelas atau dua belas banyaklah betina-betinanya. Satu kotik, satu gerombolan. Kalau ada betinanya yang ketinggalan, onta ini nggak akan biarkan. Dia akan mundur cari betinanya. Dia, apalagi kalau ada jantan yang lain, oh tidak dia biarkan. Dia akan selamatkan, dia tidak bilang saya sudah punya sebelas. kamu ambil aja yang satunya. Enggak. Tapi dia selamatkan, dia balik cari, dan dia selamatkan benar-benar perhatian sama istrinya. Tidak mau dilirik sama jantan yang lain. Oleh karenanya kalau sampai sang onta lagi berhubungan sama betinanya, kemudian ada jantan yang lain lagi nonton, dia akan bunuh. Dia akan bertengkar sampai tewas salah satunya. Ini bagaimana kecemburuan apa? Onta. Oleh karenanya orang-orang Arab yang suka makan onta, <laughs> cemburunya tinggi. Berbeda dengan babi. Kalau babi nggak punya rasa malu, dia punya istri, dia bilang sama babi yang lain, tafadol katanya. <laughs> Tafadol. Oleh karenanya orang-orang barat yang suka makan babi nggak punya malu. Istrinya jadi silakan dicicipi istri saya, silakan dicium, silakan dianu, nggak punya malu. Silakan dipajang istrinya. Kenapa suka makan babi menghilangkan rasa rasa malu. Dan yang terakhir para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti selebihnya antum bisa tanya sama ulama onta, ini sekedar sebagian. Yang terakhir bahwasanya onta ya, kalau dibaikin maka dia baik. Onta itu subhanallah dirawat sedikit, dikasih makan, tapi dia patuh sama tuannya. Dia ajak jalan berkeratus-ratus kilometer mau, diperah susunya dia mau, bahkan disembelih juga dia mau. Tapi kalau dia disakiti, terkadang dia pendendam. Dia pendendam. Oleh karenanya banyak kejadian di Arab orang mati gara-gara apa? Onta. Dia disakiti mungkin tanpa alasan, maka dia ingat. Dia tidak balas seketika itu, dia ingat. Ini anak pernah sakiti saya dan keingat-ingat dendam itu, terkadang kata para ulama onta bisa bertahan dua tiga tahun, empat tahun, dia tidak lupa. Dia masih ingat wajah ini, wajahnya sudah dia scan. Cet, orang ini meskipun empat tahun kemudian dia akan balas dendam. Kalau kapan dia ketemukan kesempatan, dia akan dia akan balas dendam. Ya, sampai terjadi kematian beberapa kali, ya. Onta tersebut tidak lupa dengan ya bahwasanya dia pernah dizolimi. Sampai tersebar cerita, ya ini ada ada seorang yang dia mukul ontanya, Untanya marah. Dan dia tahu untanya dendam. Dari pandangan untanya dia sadar, Unta ini sedang dendam sama saya. Nanti malam dia pasti cari masalah sama saya. Akhirnya orang ini, karena dia tahu untanya lagi dendam, maka dia buat semacam kemah yang biasa dia tidur, maka dia buat seperti orang-orangan, dia letakkan seperti orang-orangan, kemudian dia taruh selimut yang biasa dia pakai, pakaian yang biasa dia pakai, kemudian ditutup selimut. Nanti malam unta pasti ke sini. Benar. Malam hari tersebut dia ngintip untanya benar jalan. Unta yang lagi marah itu jalan menuju ke kemahnya. Setelah sampai di kemahnya, unta tersebut masuk. Unta itu segera duduk menduduki boneka tadi, kemudian digosok-gosok sama unta tersebut, <laughs> diinjak-injak. Kemudian unta tersebut sudah merasa puas, sudah tewas, maka dia pun lega. Dia keluar dengan apa? Lega. Tahu-tahu dia keluar ketemu tuannya. Assalamualaikum. ya <laughs> enggak, dia enggak gitu. Artinya dia ketemu kaget. unta tersebut masih hidup. <laughs> Unta itu saking jengkelnya, langsung mati seketika karena wah ini kurang ajar kena jantung <laughs> ini cerita yang tersebar di apa namanya caking katanya mereka onta kalau sudah dendam terkadang berbahaya inilah ikhwani fillah sanallahu yakum kenapa Allah mengatakan afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqa lihat bagaimana onta diciptakan Allah memilih onta dibanding dengan hewan-hewan yang lain tentunya keajaiban-keajaiban yang Allah berikan di atas muka bumi ini sangat banyak selain Allah mengatakan afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat udah azan Wa ila samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit ditinggikan? Langit juga makhluk yang sangat menakjubkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman, "Was samaa banainaha bi aidin wa inna lamusiun." Langit yang kami ciptakan dengan kekuatan, wa inna lamusiun dan kami membuat langit tersebut luas. Oleh karenanya makhluk yang kita lihat yang paling luas, yang paling besar adalah langit. Kita nggak tahu sampai sekarang di mana ujung langit, kita nggak tahu. Langit apa benda yang sangat sangat luas. Kemudian naik tinggi. Bigoiri amadin tarawunaha. Allah tinggikan langit tersebut di atas bumi sebagai payung atau atap dari bumi tanpa ada tiang yang menyangga atap tersebut. Ini menakjubkan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum asyaddu khalqan am sama banaha? Rafa'a samkaha fasawwaha." Apakah kalian wahai manusia lebih hebat penciptaannya atau penciptaan langit? Penciptaan langit lebih hebat. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia. Langit luar biasa besarnya. Allah tinggikan tanpa tanpa adanya tiang luar biasa yang kita lihat bagaimana megahnya langit tersebut dihiasi dengan bintang-bintang sampai dalam langit tersebut ada makhluk-makhluk besar seperti bulan, seperti matahari. Luar biasa langit ini dan kita tidak pernah tahu mana batas cakrawala langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilal jibali kaifa nusibat?" Dan apakah mereka tidak melihat bagaimana gunung dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Wal jibala autada." Kami jadikan gunung-gunung tersebut sebagai watat, sebagai pasak-pasak. Kita tahu kalau kita mau bikin kemah, kita ambil pasak atau ambil paku, kemudian kita pukulkan kita paku tersebut sampai paku tersebut sudah agak dalam baru kita ikatkan tali. Kemudian kita ambil pasak yang lain, kita pakukan, kita pukulkan, kita palu, sudah agak dalam kita ambil tali untuk meninggikan apa? kemah tersebut. Demikianlah kondisi gunung. Gunung itu bukan gundukan batu di atas tanah, tapi ternyata Allah menjadikan autada seperti pasak. Dalam gunung itu menjulang ke dalam. Selain dia menjulang ke atas, dia juga menjulang ke mana? Ke dalam. Makanya Allah tamakan dengan apa? Autada. Padahal itu di zaman yang tidak ada kecanggihan teknologi. Allah namakan dengan apa? Autada. Karena Allah Maha tahu apa yang Allah ciptakan. Wa ilal ardi kaifa sutihat dan bagaimana bumi dihamparkan. Bagaimana bumi dimudahkan, mudah untuk dilewati, ya, mudah untuk di apa namanya? di bercocok tanam untuk kehidupan, ya, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya terjal, enggak ada bumi yang bumi yang rata, yang datar, mudah untuk ditinggali. Jadi ini semua kenikmatan-kenikmatan yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini kalau diterapkan bagi seorang Arab Badawi, badui yang sedang naik onta, kalau dia lagi naik onta, yang pertama kali dilihat apa? Ontanya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Oh, ontanya luar biasa. Kemudian kalau lihat